Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الهادي إلى الصراط المستقيم وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اهدنا فيمن هديت وإنا يا ربنا نعوذ بك من الضلالة والزيغ والكفر والشرك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد kami cintai yang kami muliakan wasiatnya Rasulullah anak-anakku semuanya karena penuntut ilmu adalah wasiatnya Rasulullah benailah niat luruskan niatmu menuntut ilmu untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan carilah ilmu yang bermanfaat dan carilah ilmu untuk memberi manfaat kepada orang lain bukan sekedar untuk mendapatkan ijazah apalagi yang namanya pekerjaan menuntut ilmu bukan bukan untuk mencari uang akan tapi benahi dan benahi hati dan niat bahwasanya kalian menuntut ilmu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu ilmu apapun bisa merubah semuanya untuk Allah Makanya menjadi orang yang kenal Allah itu akan menjadikan semua aktivitas duniawi sekalipun akan punya makna ilahiyah, kenal Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi untuk bisa menyambungkan antara aktivitas kita kepada Allah, maka kita harus mempunyai yang mana namanya akidah yang benar. Keyakinan yang benar. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba jika tidak dibangun di atas akidah yang benar, maka amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dari akidah yang benar inilah nanti akan muncul bangunan-bangunan amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan akidah itu selalu dibahas di awal dalam pembelajaran fikih pun mukadimahnya adalah belajar akidah. Semuanya akidah nomor satu, keimanan nomor satu. Akidah kita Aqidah ahli sunnati wal jamaati. Aqidah ahli sunnah wal jamaah yang dipelopori oleh orang besar Imam Abu Hasan al-Ashari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Ada lagi di Mesir juga. Dalam waktu yang bersamaan muncul imam besar namanya Abu Ja'far atau Hawi. Cuman tidak banyak pengikutnya sehingga tidak banyak disebut. Akan tapi akidah ahli sunnah wal jamaah yang selama ini masyhur adalah Imam Abu Hasan Al-Maturidi, Abu Hasan al ashari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang harus kalian ketahui anak-anakku semuanya bahwa Imam Abu Hasan al ashari dan Abu Mansur Al-Maturidi tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Akan tapi di masa fitnah, belum memilah mana bid'ah, memilah mana kesesatan, sehingga yang tersisa adalah kebenaran dan ini adalah manhajnya para salafun salih. Jangan seolah-olah Imam Abu Hasan Asyari itu dianggap sebagai orang yang mendatangkan sesuatu yang baru tidak. Manhaj akidahnya Abu Hasan Asyari dan Abu Mansur Al-Mutaridi adalah manhajnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman bagaimana kok tiba-tiba muncul Abu Hasan Asyari? Apakah masa sebelumnya adalah orang yang akidahnya sesat? Oh tidak. Jadi dari masa ke masa khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa dan generasi adalah generasi Nabi, generasi sahabatku dan tabi'ut tabi'in. Dan terus dan pada zamannya Imam Abu Hasan Ash'ari di situ ada fitnah akidah. Sesuai dengan berkembangnya pergantian zaman, luasnya Islam sehingga Islam berbent, apa, ber, ber, ber, bersapaan dengan budaya-budaya lain bahkan akidah-akidah lain termasuk di antaranya adalah akidah di antara adalah falsafah falsafah kafir falsafah falsafah Zunani yang waktu itu pun umat Islam bersapaan dengan mereka. Sehingga muncullah kelompok Mu'tazilah. Yang mengandalkan ilmu falsafahnya berlebihan sehingga ada kesesatan-kesesatan di dalamnya. Jadi situ ada bermacam-macam karena berurusan dengan agama lain. Mau tidak mau ada pencemaran-pencemaran. Maka Imam Abu Hasan Asy'ari waktu itu pun sempat menjadi imam besar di dalam akidah Mu'tazilah selama 40 tahun. Imam Abu Hasan Asy'ari menjadi imam di dalam akidah Mu'tazilah karena beliau belajar dengan guru yang sekaligus bapak tirinya. Karena ibundanya menikah dengan Al-Jubai. Jadi bapak tirinya yang sekaligus adalah guru beliau adalah Imam Al-Jubai. Dan Abdul Hasan Al-Ashari belajar dan sampai dikukuhkan menjadi imam besar dalam akidah Al-Mu'tazilah. Kita tidak mengatakan Mu'tazilah kafir. Akan tetapi ada kesesatan di dalamnya. Akan tetapi Imam Abdul Hasan Al-Ashari pun ingin mengembalikan. Biarpun tidak kafir akan tetapi ada kesesatan-kesesatan. Maka saat itu Imam Abu Hasan al-Asy'ari bisa di dalam perjalanan ilmiahnya setelah 40 tahun memimpin bukan sekedar ulama kacangan tidak ulama besar di dalam kalangan Mu'tazilah dibesarkan oleh mereka dan telah membawa umat kepada akidah Mu'tazilah maka di saat Imam Abu Hasan Ashari menemukan satu akidah yang benar keyakinan yang benar maka dipangkaslah bid'ah itu dan untuk ditunjukkan kepada kaum Imam Abu Hasan Ashari tidak sembunyi maka menaiklah beliau ke atas mimbar dan berkata, aku lepas jubahku ini seperti aku melepas akidah mutazilah. Dan aku akan kembali kepada akidah salafun soleh. Nah, makanya akidah kita adalah akidah Abdul Hasan Ashari, akidah Ashari itu maksudnya adalah akidah salafun soleh, memangkas bid'ah bid'ah dan kesesatan yang saat itu telah masuk ke dalam akidah Islamnya. Nah, kemudian berkembanglah terus Abdul Hasan Ashari, muncullah tokoh-tokoh besar, termasuk Imam Ghazali rahimahullah taala, sehingga Abu Hasan Asyari ini punya manhaj yang istimewa. Mengambil dari falsafah yang tidak bertentangan dengan syariat Nabi SAW, falsafah yang memang tidak bisa. Mantek aristinya Imam Abu Hasan Asyari atau mantek atau yang diambil dari Aristoteles. Jadi ada beberapa mantek yang disepakati. Ada mantek atau atau atau falsafah yang sesat, ada falsafah yang disesat yang disepakati. Yang yang diambil oleh Imam Abu Hasan Asy'ari adalah yang tidak bertentangan dengan syariat. Sehingga manhaj ahli sunnah wal jamaah syariah di situ untuk mengukuhkan keimanan dan keyakinan dibantu dengan cara berpikir akliyah sehingga selalu mengistilahkan ada dalil syar'i ada dalil akli yang dalil akli ini adalah memanfaatkan ilmu Abu Hasan Ash'ari yang waktu itu beliau adalah memang sudah berkecimpung di dalam dunia falsafah muncul pembesar-pembesar filosof-filosof dasar Ibn Rushdie yang datang sebelumnya Imam Ghazali rahimahullah taala ya, Ghazali adalah pakar Bakar Akidah Ahli Sunnah wal Jamaati kalau kita membaca dari yang paling ringan bukunya Imam Ghazali dalam mukaddimah Ihya yang namanya Risalah Qudsiyah kemudian sampai kepada uh, uh, apa sampai kepada Al-Iqtisad fil I'tiqad ada kitab Imam Ghazali kemudian Al-Munkit min Dhulal dan seterusnya Imam Ghazali punya buku-buku akidah yang punya ada kelas-kelasnya sampai Lijamul Awam an Ilmil Kalam itu juga ada bukunya Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali jago dalam falsafah. Sampai beliau menarang, mengarang satu buku yang sangat masyur yaitu Tahakudul Falasifati. Untuk meruntuhkan filosof. Dan tidak akan bisa mengkritisi filosof. Kecuali beliau adalah ahli falsafah. Imam Ghazali adalah jago falsafah. Hebat beliau dengan kecerdasannya. Maka menulislah buku Tahakudul Falasifati. Inilah sejarahnya para ulama-ulama Asy'ariyah. Mereka menggunakan akal tapi tidak boleh akal ini mengalahkan yang namanya syariat. Sehingga sebagian orang yang anti Asy'ariyah, Asy'ariyah menuduh seolah Imam Abu Hasan al ashari tidak menggunakan syariat. Akan tapi ketahuilah, Abu Hasan ashari adalah menggunakan syar'i, dalil syar'i itu nomor utama dan paling utama. Akan tapi beliau menggunakan dalil akli untuk berbenturan, untuk di saat berhadapan dengan orang Nasrani, Diajak berpikir akal tentang Tuhan Maha Tunggal dan Tuhan Tiga tapi satu. Diajak berpikir secara akal dan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Maka ini perlu namanya dialog falsafah. Dan Imam Abu Asal Asy'ari jagonya dalam hal ini. Baik, akan itulah tidak ahli sunnah wal jamaah Asyariah yang selama ini kita anut dari masa ke masa dan itulah yang menguasai dunia. Mayoritas masyarakat dunia umat Islam adalah berakidah dan ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati atau maturiti. Kalau Abu Abu Mansur al maturiti Banyak pengikutnya ada di India sana. Baik secara gamblang semacam ini. Saya secara pintas adalah seperti itu masalah akidah ahli sunnah wal jamaati. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah asyariah bukan sesuatu yang baru. Tapi itu adalah untuk memangkas. Dan memang masa itu adalah masa banyak wadda'ul hadith. Banyak, termasuk banyak pendusta-pendusta hadis. Sehingga pada masa-masa tertentu banyak masa fitnah. Mulai zaman Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah mulai itu banyak. Jadi pada dari masa itu semakin mundur ke, ke belakang sini Semakin banyak berbaur dengan orang di luar, banyak pencemaran. Sampai Imam Ash-Syafi'i radhiyallahu anhu yang jauh. Dikatakan kalau Imam Abu Asyana Asari 300-an abad ketiga, kalau Imam Ash-Syafi'i abad kedua, 100 abad, satu abad sebelumnya, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mencetuskan ilmu usul fikih itu juga karena melihat bertemunya bangsa dengan bangsa sehingga mereka saling mempengaruhi bahasa sehingga merusaklah bahasa Arab waktu itu. Sampai bagaimana munculnya ilmu Nahwi ya Abdul Asad Abdul Ahli. Seorang wanita yang sudah lahan dalam berbaca anak gadis yang mengucapkan bahasa Arab salah. Akhirnya Imam Ali merasa takut bahasanya umat nanti bisa salah berbahasa Arab. Dikumpulkanlah. Kaidah-kaidah ilmu Nahwu sorab. Usul fikih pun demikian. Dan akidah pun demikian. Jadi munculnya metode-metodenya metode atau manhaj metodologi itu adalah bukan sesuatu yang baru akan tapi justru itu untuk sebagai rambu-rambu yang harus dipatuhi agar kita tidak keluar dari manhaj salafun saleh. Ilmu usul fikih tidak pernah ada pada zaman sahabat Nabi. Tapi tidak ada yang berani mengatakan ilmu usul fikih adalah bid'ah. Ilmu usul fikih yang membukukan pertama adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu karena apa? Permintaan gurunya yang bernama Ibnul Mahdi. Ibnul Mahdi itu melihat orang selalu banyak orang salah paham tentang Al-Quran. Karena bertemunya masyarakat Arab dengan masyarakat Persia. Masyarakat Arab dengan masyarakat Persia bahasanya sudah mulai berubah dan seterusnya. Sehingga Imam Ibnu Mahdi perlu dirumuskan satu kaidah bagi siapapun yang ingin memahami Al-Quran dan hadis Nabi harus melalui kaidah ini. Dan kaidah ini adalah kalau sudah bagi seseorang namanya malaka, nggak pakai penyebutan kaidah pun sudah bisa. Contohnya, kalau kita itu melihat huruf itu B digabung dengan A, dulu waktu belajar susah. B, A nggak akan bunyi ba kalau kita belajar. Tapi sekarang kita bisa membaca kalimat yang dijajar baru makan kita semuanya. Tapi dulu waktu belajar ya begitu. Tapi karena sudah menjadi malakah bakat kita untuk membaca, maka membaca tetap bisa, nggak usah dieja lagi. B A B B C A C C baca, nggak usah begitu. Jadi seorang pakar ulama itu zaman dahulu sudah menjadi malakah. Memahami Al-Quran hadis menjadi sudah malakah. Di dalam otak mereka sudah ada kaidah-kaidah itu. Cuman bagi orang ajam, bagi orang yang bahasa Arabnya bercampur aduk, bagaimana harus ada kaidah. Maka Imam Ash-Shafi'i mengirim surat kepada gurunya Ibnu Mahdi satu surat satu kaidah dikirim, satu kaidah dikirim, satu kaidah dikirim lalu dikumpulkan, maka kumpulan kaidah Imam Asy-Syafi'i ini namanya Ar-Risalah. Pertama kali orang bukan kita usul fikih. Maka ini baca Begitu juga Imam Abu Hasan Asy'ari membuat satu rumusan-rumusan akidah yang selama ini dibaca oleh pakar-pakar akidah ahli sunnah wal jamaati dari masa ke masa, masuk nanti Imam Al-Haramain, Imam Juwaini, kemudian uh, sampai Imam Ghazali, Imam Ghazali sampai abad ke berikut mutakhirin akhir-akhir muncul Imam Bajuri dan seterusnya sampai hari ini. Baik, sekarang kita perlu rambu-rambu secara gamblang. Bagaimana sih akidah yang benar? Itu gambaran saja tentang akidah ahli sunnah wal jamaati. Jangan sampai kita terkagetkan deh saat ada orang ngomong, wah dari mana Abu Hasan Asyari itu mendatangkan sesuatu yang baru. Tidak. Beliau tidak mendatangkan sesuatu baru. Akan tapi beliau memangkas sesuatu. Jadi kadang-kadang pohon itu sudah terlalu banyak dengan benalunya. Sampai pohon aslinya tidak terlihat. Maka di saat seseorang itu memangkas benarunya, orang terkaget pertama kali melihat pohon seolah-olah pohon pohon baru. Padahal yang dipangkas adalah benalu dan muncullah pohon baru dan itu pohon lama sebetulnya. Ya seperti itulah gambarannya. Baik. Agidah yang benar adalah pahami identitas yang lima. Anak-anakku semua yang putri kalau pengen menikah harus suamimu punya identitas lima. Adik-adikku putra kalau menikah istrimu harus punya identitas yang lima. Apa identitas yang lima? Yang pertama harus Islam. No. Kalau tidak Islam tidak. Baik. Akan tapi tidak cukup ternyata orang mengatakan dirinya Islam. Islam gaduh-gaduh, macam-macam Islam aneh-aneh. Sebab Islam itu kendaraan mewah, mewah. Yang tidak Islam pun ngaku ngesu Islam. Yang pingin barangnya terjual pun harus pakai label Islam. Akidah sesat, akidah di luar dari Islam pun agar terjual harus pakai Islam. Maka muncul aliran-aliran sesat. Dari dua dari luar Islam masuk ke Islam. Maka tidak cukup Islam. Harus Islam seperti apa? Islam macam-macam lihat. Harus Islam, Islam. Harus, pertama Islam. Yang kedua, di samping Islam harus calonmu itu adalah ahli sunnati wal jamaati. Ingat, selain itu hati-hati. Pencemaran akidah. Kalau tidak ahli sunnah wal jamaah, no, tidak. Akidah bagiku yang paling mahal. Akidah yang menghantarkan gue sampai surga nanti. Kalau duniamu akan terhenti, aku mati pun akan aku tinggal. Tapi kalau keimanan jangan diganggu, ya anak-anakku semuanya ahli sunnati wal jamaati yang kedua. Agar tapi ternyata sekarang banyak ahli sunnah wal jamaah palsu. Dikit-dikit ngaku ahli sunnah wal jamaah, agar tapi tidak bisa nerima kebenaran orang lain. Sesaat mengatakan itu kafir. Sesaat mengatakan bid'ah, sesat dan sebagainya. Dia jadi duduk bareng diskusi tidak mau. Dan kita mencoba kepada orang-orang yang ngaku ahli sunnah wal jamaah untuk menyambung silaturahmi. Subhanallah. Tidak pernah berhasil. Di depan kita dia bicara baik, akan tapi di radio dia ngomong semacam ini, mencaci maki dan seterusnya. Bahkan begitu mudahnya mengatakan ini adalah kelompok kuburiun, kelompok syirkiun, kelompok macam-macam. Padahal kita mencoba untuk menjalin hubungan yang baik. Dan kita sempat terjadi dialog dengan beberapa tokoh dari orang-orang yang aku ahli sunnah wal jamaah. Tapi mereka adalah ahli sunnah wal jamaah yang palsu. Berarti harus ada ahli, ahli sunnah wal jamaah yang benar seperti apa? Tidak cukup orang mengaku ahli sunnah wal jamaah, bahkan jangan tergoda dengan sebuah televisi yang pakai label ahli sunnati wal jamaati. Dan tidak boleh terpedaya dengan sebuah stasiun radio dengan satu stasiun radio ahli sunnah wal jamaah. Jangan terpedaya. Kecuali kita tahu ahli sunnah model apa ini. Maka identitas yang ketiga ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah atau maturidiyah. Ini identitas yang ketiga. Kalau mereka tidak mau meyakini Asy'ariyah Maturidiyah tidak. Dan pakar-pakar ulama ini banyak besar. Kalau tadi kita ketemu dengan saudara kita Ustaz yang dari Turki, belum sempat kenalan namanya lupa tadi. Hah? Salah. Muhammad. Muhammad. Akhirnya Ustaz Muhammad. Di Turki itu banyak pakar-pakar ahli ahli sudah al jamaah. Bahkan kalian bisa mencari sebuah buku yang ini tidak pernah ditulis seperti itu. 20 tahun ditulis oleh Syekh Mustafa Sobri. Syekhul Islam Daulah Uthmaniyah pada zaman itu. Beliau menulis kitab pakar akidah menggabungkan antara subhanallah kecerdasan beliau falsafah Islamiah bacanya pun puyang itu empat jilid dan tanpa tanpa uh, fahrasah fahras fahrisa tanpa apa namanya not apa tanpa nama tidak beri judul-judulnya beliau adalah punya kitab yang mauqiful ilmi wal aqli wal alamin rabbil alamin al fakar ash'ari luar biasa kemudian nanti ada Syekh Zahid Al-Qutari kalau kalau sudah menemukan bukunya Imam Zahid al qathari beli saja. Kalau saya Mustafa Sabri, beli saja. Kemudian juga, kalau ketemu bukunya Bandi Zaman Sa'id An-Nursi, beli saja tadi saya menyebut. Termasuk ada sambung dengan Turki Syekh Muhammad Said Ramadan dari Urdu ya. Cuman ada sambungnya ilmunya dengan orang Turki. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Adalah orang-orang besar. Beliau ada di Syam. Baik, akidahnya jelas ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati atau maturidiyah. Dan Indonesia itu semuanya semacam itu. Barangkali kalau kepada orang awam kita sangat sederhana. Nggak perlu dijelaskan tentang kaya apa sih akidah ahli sunnah wal jamaah syariah. Mereka tidak ngerti. Yang jelas seperti biasa yang difahami oleh orang awam dengan sifat 20 Allah wujud kita sudahlah gitu aja. Itu ciri khas. Ya pun asyariah bukan itu saja yang dibahas dialog panjang tentang akidah, masalah hari akhir, masalah surga, neraka, masalah uh, kodok, kodar, segala macam. Ada pembahasan luas. Akan tapi praktisnya deh, kalau orang ngasih Allah wujud kita bakal muhasabah, ya, ini ciri khas akidah ahli sunnah wal jamaah syariah maturidiyah. Selesai. Jadi harus ahli sunnah wal jamaah gak cukup harus kenal nih. Ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Cuman ketahuilah, hati-hati ini. Pelajar semuanya peka. Anak-anakku semuanya. Ada sekelompok ahli sunnah wal jamaah palsu ngerti bahwasanya masyarakat Indonesia rata-rata asyariah Lalu mereka mengatakan, kalau Imam Abdul Hasan al asyari saya mau, tapi ulama Asy'ariyah saya tidak mau. Kalau Imam Abdul Hasan Asy'ari hebat, ya, ini mulai mengemas. Lalu dia membuat cerita palsu. Maka kalau kalian menemukan satu kisah yang beredar tentang Abu Hasan al syari yang beliau mempunyai tiga marhalah dalam kehidupannya, maka itu dusta. Jadi mereka membuat kisah Abul Hasan Asari mengalami tiga kali perpindahan. Yang pertama beliau adalah di Mu'tazilah, kemudian kepada akidah, kemudian pindah lagi yang selanjutnya. Yang pernah yang terjadi Abul Hasan hanya pernah punya kisah dua kali dari Mu'tazilah menuju akidah kita. Kalau ada yang ketiga harus ada bukti. Kenapa? Abul Hasan Al-Asy'ari bukan orang kecil. Waktu berpindah dari Mu'tazilah kepada Ahli Sunnah, bagaimana Abul Hasan Al-Asy'ari mengumumkan di mimbar karena apa? Beliau sadar beliau telah membawa umat yang banyak. Beliau tidak ingin sembunyi. Untuk menarik pendapatnya, tidak ditarik dalam keadaan sembunyi. Yang masyur adalah Abu Lashar Syari Na'imbar, aku lepas jubahku ini. Aku lepas akidah mu'tazilah dari diriku, seperti aku melepas jubahku ini dari diriku. Dan kisah hanya sampai di situ saja. Tidak ada tambahnya. Mereka membuat kisah palsu. Lah yang ketiga menurutnya. Abu Hasan Asyari ya ikut akidah saya ini yang mengatakan Allah ada di atas langit dan macam mujassimah dan seterusnya. Ini adalah kesesatan-kesesatan akidah yang ingin di disembarkan oleh orang yang mengaku dirinya adalah ahli sunnah wal jamaati tapi mereka ahli sunnah wal jamaah palsu selagi tidak syariah maturidiyah palsu tidak ada lagi karena memang dari masa ke masa semacam itu. Pakar-pakar akidah dunia, pakar-pakar fikih dunia, pakar-pakar hadis dunia. Coba Siapa yang tidak kenal Amirul Mukminin dalam hadis Abu Hajar eh, Ibnu Hajar Al Asqalani. Al Asqalani adalah seorang ahli sunnati wal jamaati asy'ariyah. Riyadhus Shalihin Imam Nawawi Asy'ari. Apa lagi? Sebut semuanya. Jadi pakar-pakar fikih, pakar-pakar hadis adalah rata-rata. Eh, kalau tidak Maturidi adalah Ash Asy'ari. Tidak ada lain daripada itu semuanya. Suruh mencari yang lain, nggak ada. Semuanya coba sebut seorang alim pada zaman-zaman dahulu. Apalagi kalau sudah kembali kepada fikih Syafi'i, Imam Ibn Hajar, Imam Romli dan seterusnya. Habis semuanya. Adalah yang akidahnya adalah Asy'ari atau Maturidi. Baik, setelah seseorang mengatakan dirinya Asy'ari, ini calon suamimu itu atau istrimu sudah mengatakan dirinya Asy'ari, harus ada lanjutannya. Dia harus berani mengatakan dirinya adalah Sufi. Jangan ragu mengatakan Sufi. Sufi adalah manhaj. Manhaj ta'abbud, manhaj mendekatkan diri kepada Allah. Sufi adalah manhaj cara beribadah dengan mengedepankan kekhusuan dan membersihkan hati. Jadi tasawuf adalah membersihkan hati sampai dikatakan seorang sufi adalah lauti lautifa biqalbihi amal malak. Kalau seandainya hati jadi dibuka di depan umum, tidak ada perbedaan. Jauh dari kemunafikan. Jadi ilmu tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Sufi, tasawuf. Memang ada penjahat tasawuf yang seolah-olah sudah sampai kepada Allah malas sholat. Tasawuf palsu dia. <laughs> Ada nih tasawuf aneh ini, hati-hati. Yang merusak tasawuf adalah orang tasawuf palsu. Tasawuf adalah tasawuf manhaj Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Tasawuf manhaj Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Tasawuf manhaj Imam kushari Imam Junaid al-Baghdadi. Bukan tasawuf aneh satahat yang yang ngelantur, tidak. Kita tidak masuk dalam dunia tasawuf itu. Tasawuf sufi akrabunas ila syariah. Paling dekatnya kepada syariat Nabi Muhammad. Kalau ada guru torekoh, guru torekoh yang selama ini kita kenal, yang dinobatkan sebagai guru tasawuf, lihat syarat yakuna aliman. Harus tahu dong ilmu. Bahlul jadi guru tasawuf? Gak mungkin. Cuman permasalahannya sekarang itu dirusak oleh oleh orang-orang semacam itu. Gara-gara bapaknya guru tasawuf, bapaknya meninggal dunia, anaknya yang bahlul itu naik. Menjadi pengganti guru tasawuf bapaknya. Guru Toreko dikerudungin pakai jubah begitu. Sudah bebas. La Allah tak bisanya. Tapi tidak punya ilmu. Maka betul kata Dr. Muhammad Said Ron Andaluti. Bahasanya di Syam. Di Syam itu. Para guru-guru tasawuf. Banyak para guru tasawuf palsu itu. Jadi murid saja tidak pantas. Hati-hati. Toreko hak. Tasawuf adalah hak. Tapi ingat setiap satu manhaj ada penyakitnya. Kalau di dalam ilmu fikih ada mutasahilin, orang yang ngentengin fikih. Kalau dalam ilmu akidah ada muncul khawarij dan lain sebagainya. Kalau ilmu hadis, muwaddah pendusta hadis. Jadi tidak ada disiplin ilmu kecuali ada benalunya. Selalu ada. Tasawuf adalah hak. Maka jangan sampai di saat kita melihat pohon tasawuf yang indah lalu berbenalu, kita pangkas pohonnya, itu orang bodoh. Pangkas benalunya, sehingga yang tersisa adalah tasawuf yang benar. Dan menggunakan istilah tasawuf dengan sengaja kami pertahankan. Kami tidak ingin merubah dengan istilah yang lainnya. Apakah tazhirul qulub, tahribun nufus, tazkiyatun nafas? Istilah itu tidak salah. Tazhirul qulub, tazkiyatun nufus, tidak salah. Dalam Al-Quran dan zakka, Ada tazkiyah sering disebutkan dalam Al-Quran. wa zakimhum Allah. Ada tazkiyah disebut dalam Al-Quran. Cuman kenapa kita lebih menggunakan istilah tasawuf? Karena istilah tasawuf atau sufi ini sudah mengakar dari masa ke masa. Coba kalau kita baca kitab hadis. Kalau seorang perawi hadis ingin menyanjung gurunya, yang ahli ibadah selalu menyebut sufi. Dari masa ke masa. Jadi kalimat tasawuf sudah mengakar. Dan kalau kalimat tasawuf saya tinggalkan dari lidah, lidah saya. Lalu saya rubah dengan kalimat tazkiyatun nufus, tathirul qulub. Sehingga apa anak saya, santri saya pun tidak pernah dengar istilah tasawuf. Biarpun isinya sama. Isinya sama. Sehingga saya meninggalkan istilah tasawuf, saya hajar betul. Saya tinggalkan tasawuf, saya pakai tathirun nufus. Raka'ik. Dan macam-macam istilah. Sampai murid saya, anak saya tidak pernah dengar istilah tasawuf muncul kelompok di sana yang anti tasawuf. Dan kita punya mbah, kita punya guru sufi. Maka cucu saya nanti atau murid saya waktu membaca satu kitab, setelah membaca bahasa tasawuf sesat. Yang dibuat sampel sesat adalah sempalan benalu tadi, bukan tasawuf hakiki. Sehingga Anak tersebut, anak saya, cucu saya akan memahami tasawuf adalah sesat. Baca sanat saya, sanat ibu saya, Buya dari an Syekh Fulan Syekh Sufi. Lu gurunya bapak saya kok Sufi. Berarti sesat bapak saya, lah. Jadi kenapa kok saya selalu bertakan istilah tasawuf ini ada maksud. Kalau setelah itu tasawuf kita tambah tasawuf adalah ilmu tazkiyah nufus boleh. Sebab dari masa ke masa istilah tasawuf sudah mengakar. Dari masa ke masa, dari dahulu sekali. Sampai kapan mulai istilah tasawuf ada, tidak ada yang tahu. Ada masalah asal-usul kalimat tasawuf, jangan terlalu peduli. Yang penting tasawuf, istilah adalah ilmu membersihkan hati. Ada masalah masalah bahasanya, tasawuf itu secara bahasa. Ada lima macam pendapat. Yang pertama tasawuf diambil kata-kata sof. Karena orang ahli tasawuf selalu berada di sof yang pertama dalam sholat. Atau yang mengatakan tasawuf adalah kata sofa, yasfi, sofaan, bersih. Karena tasawuf adalah orang yang membersihkan hati. Kalau tasawuf diambil dari kata sufah. Sufah itu adalah orang yang tinggal di samping masjid Nabi, orang fakir. Ahli tasawuf adalah orang yang ingin dekat kepada Nabi Ashabus Sufah. Jadi orang yang dekat kepada al-masjid hanya meninggalkan dan dunia untuk masjid namanya Ashabus Sufah Sufi. Ada yang mengatakan tasawuf diambil dari kata suf, suf itu domba, kulit domba, bulu domba. Karena tasawuf, asal tasawuf tidak senang dengan baju yang lembut-lembut, yang kasar-kasar. Atau yang mengatakan dari kata sopos adalah kata hikmah. Kata ahli tasawuf hikmah dari bahasa Yunani yang hikmah adalah ahli tasawuf. Ini adalah masalah bahasa. Agar tapi kita perlu dalam dalam istilah ini. Istilah tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Dan dengan bahasa lain boleh namanya tazkiyat tazkiyatun nufus, tathirul qulub atau ilmu raqaiq dan seterusnya. Maka kalimat sufi. Sehingga hati-hati, lihat. Kalau kita buka internet kejahatan tasawuf. Innalillah. Coba ada ini karena ada penjahat-penjahat yang mencemarkan nama tasawuf. Nah kalau tidak kita pertahankan nanti lihat Imam Ghazali sufi, Imam Az-Zabidi yang punya terjadi itu sore punya nasar kepada Imam Bukhari, sufi banyak sufi. Berarti bapak ah, pembawa hadis rijal hadis itu semua adalah banyak sufi dan ahli sesat semuanya begitu. Makanya sufi ini harus terus ada. Sufi. Jadi identitas yang kedua harus dia mengikrar adanya tasawuf, dunia tasawuf. Sufi, tapi sufi yang benar bukan sufi palsu. Ada sufi yang palsu hati-hati. Tasawuf, setelah tasawuf yang kelima adalah identitas yang kelima adalah bermadhab. Kalau tidak bermadhab bohong. Mau ikut siapa? Ini pembahasan khusus. Bermadhab. Sebab ada orang yang tidak mau bermadhab. Lalu mengatakan diri adalah salafi. Hati-hati. Salafi model apa? Salafi palsu. Salafi yang sesungguhnya adalah nah, Sekarang tanyakan kepada orang yang mengatakan dirinya adalah salafi Tapi dia tidak mau bermadhab Bermadhab itu apa sih? Bermadhab ikut ulama Ulama yang punya metodologi untuk memahami Quran dan hadis kalau kita langsung kembali kepada Quran nanti tidak pakai undak rambu-rambu nggak bisa. Harus ada ilmunya, ilmu usul fikih. Sekarang tanyakan kepada orang yang menyatakan dirinya adalah salafi. Tanyakan, Pak, saya mau menjadi salafi gimana caranya? Apa yang mereka jawab? Suruh mengikuti perkataan sahabat Nabi? Tidak, tidak semacam itu menjadi salaf tidak mengikuti perkataan sahabat Nabi. Sebab sahabat Nabi juga berbeda-beda. Dan tidak ada yang mengatakan semacam itu. Namanya salafi adalah ikut manhaj bagaimana memahami Al-Quran hadis Nabi menurut para sahabat Nabi. Lah itu. Sehingga manhaj, manhaj Siti Aisyah, manhaj Sayyidina Imam Abu Hurairah. Abu Hurairah dengan Siti Aisyah banyak berbeda pendapat. Tapi manhajnya untuk memahami Quran hadis sama. Jadi untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis harus mengikuti para caranya sahabat Nabi. Lah itu. Cara itu metodologi, cara itu manhaj, Bukan mengikuti Al-Quran hadis itu langsung buka Al-Quran bisa. Tidak. Jadi kalau kita ingin ikut salaf, maknanya apa? Ikut salaf dalam cara mengikuti Al-Quran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan cara mengikuti Al-Quran hadis ini namanya metodologi. Namanya manhaj. Namanya cara. Bagaimana caranya? Tanyakan kepada orang yang mengatakan dirinya salafi. Gimana caranya saya? Saya ingin ikut manhaj salaf. Agar saya bisa kembali kepada Al-Quran hadis. Bingung dia. Mana sih manhaj salaf? Oh yang mengatakan salafi-salafi. Enggak. Enggak punya manhaj mereka. Akan tapi kalau kita kembali kepada akidah. Kepada manhaj kita. ya, Kita kembali kepada guru. Kembali kepada guru. Kembali kepada guru. Guru, guru, guru mentok kepada Imam Ash-Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ternyata telah menyusun metodologi. Ah, metodologi ini untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata manhajnya Imam Syafi'i ini loh yang diambil oleh salafi palsu itu. Coba bagaimana mereka mengerti am dan khas, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan. Bagaimana tentang nasai mansuh. Dari mana mereka ilmu masalah ta'adul tarajuh tentang tarjih dalil adil. Dari mana? Ternyata semuanya ditulis oleh Imam Syafi'i. Jadi bohong kalau orang nggak mau ikut bermadhab, diam-diam mencuri ilmunya Imam Syafi'i. Aneh dia. Ya? Jadi mana manhajnya Imam Syafi'i itulah yang digunakan untuk melihat Quran dan hadis, untuk faham Quran hadis Nabi Shallallahu Alaihi tidak ada satu alim pun yang beristimbat dari Quran hadis kecuali melalui ilmunya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i memang yang membukukan. Kemudian Imam Malik datang sebelumnya, ulama Malikiyah merasa perlu untuk membukukan juga. Sehingga ternyata ada kesepakatan antara ilmu-ilmu yang ada di dalam madhab Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Makanya manhaj itu sama, seiring. Usul fikih lihat, hampir tidak ada perbedaan kecuali tentang far'iyatnya. Masalah am khos. Masalah nasih masuk dan seterusnya selama ini kita sebut dalam bab usul fikih. Jadi kalau orang salafi yang sesungguhnya adalah yang ikut manhaj ini. Siapa ikut manhaj? Yang ikut manhaj yang punya manhaj. Siapa yang punya manhaj? Yang punya manhaj yang Syafi'i. Berarti yang ikut madhab Imam Syafi'i itulah yang punya manhaj dan itulah yang salafi sesungguhnya. Karena saya mengikuti manhaj Syafi'i dalam memahami Al-Quran hadis Nabi SAW. Yang mengaku salafi ikut siapa? Kita langsung Quran hadis mustahil. Karena ada ilmu. Tidak semua orang bisa bahasa Arab lalu paham Quran hadis. Tidak. Sahabat-sahabat Nabi ribuan tapi yang menjadi mufti hanya puluhan. Yang mengerti ilmu-ilmu ini semuanya. Buktinya sahabat Nabi bertanya kepada Ya Ibn Abbas, kaif hada ya Ali, kaif hada ya Ali. Karena apa? Mereka ami. Mereka tidak punya metodologi. Mereka tidak punya manhaj. Mereka tidak punya cara, maka kembali kepada yang mengerti. Dan ilmunya para sahabat yang luar biasa itu diambil oleh muridnya, diambil muridnya. Dan kebetulan ini adalah kesempatan namanya keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Imam Syafi'i yang membukukan Imam Syafi'i. Jadi yang dibukukan Imam Syafi'i adalah yang selama ini terjadi pada sahabat Nabi SAW. Jadi salafi yang sesungguhnya adalah yang bermadhab. Kalau orang tidak bermadhab, dia bukan salaf. Ini ada lima hal identitas anak-anakku ini adalah detail panjang sebetulnya. Singkat saja sebagai gambaran. Sebab sekarang ada orang Islam gaduh-gaduh, dapur Islam ngacu. memperkenankan yang namanya pol, apa-apa namanya wumu, macam-macam pengen bocah syariah, namanya liberal. Kacau dia. Islamnya bukan Islam Pokoknya kalau calon anak calon suamimu mengatakan, yang penting saya Islam, oh tidak bisa dong, batal batal batal. Islam ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah model apa? Ahli sunnah wal jamaah model apa? Asy'ariyah, sufiyah bermadhab ini identitas sebab semua ini pelanggaran semua dari ini kalau kita langgar akan muncul kesesatan contoh Islam selain Islam muncul Islam gaduh-gaduh liberal dan sebagainya ahli sunnah wal jamaah muncul tok ah, Islam yang lain seperti Islam yang mencaci maki Sayyidina Aisyah, Syiah dan sebagainya selain ahli sunnah. Yang ketiga yang uh, Asy'ariyah muncul anti ashari. Nah, saat ini anti asyari, sufi anti sufi, madhab anti madhab. Jadi lima ini untuk membentengi. Selagi melap, dia punya identitas yang lima, itulah benar. Identitas yang lima. Baik ini saja singkat anak-anakku semuanya. Nanti ada dilanjutkan dengan tanya jawab. Allah a'lam bisawab Subhanallah itu penyampaian tadi tentang gambar langsung jemaah jemaah disampaikan oleh Buya Yahya ada lima ciri kata Bu tadi untuk mencari calon ya untuk yang teman-teman sekalian lima ciri pertama Islam yang kedua Al-Sunnah wal Jamaah Imam ashari yang kedua yang ketiga yang tahu Imam Maturidi kemudian yang keempat eh, Sufi ya. dan yang terakhir yang kedua adalah Ash'ari sama Maturidi. Maturidi. Jadi Islam, Ahli Sunnah wal Jamaah, Ash'ariyah atau Maturidiyah, Sufi bermadhab. Jangan kelewat, ketuker tak boleh. Ya, itu urutannya. Ini yang bermazhab ini, yang bermazhab ini biasanya yang di, saya dengar jarang orang mau mengatakan bahwa yang penting saya Islam loh. Saya tahu nih. Kembali kalau kita jelaskan kembali pada Quran dan hadis itu banyak sekali Ustaz. Itulah gambaran sekarang banyak orang-orang yang terlena, tertipu dengan hal itu. Baiklah buat teman-teman sekalian, kita persilakan untuk menanggapi atau bertanya. Waduh banyak ini Ustaz. Kami persilakan kepada yang depan dulu ya, yang depan dulu, tengah, depan, belakang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Di sini saya ingin menanyakan bahwasanya sering tidak tidak asing lagi kita pernah mendengar dari ustadz-ustadz bahwasannya dia menyampaikan hadis bahwasan umat ini terbagi eh, uh, 70 golongan atau berapa golongan itu. Nah, yang selamat cuma satu. Nah, yang ingin saya tanyakan, yang satu itu yang yang mana? Kemudian berkenaan dengan pemahaman ahlus sunnah wal jamaah, kita banyak yang mengaku-ngaku saya ini pengikut ahlus sunnah wal saya ini pengikut ahlus sunnah wal Yang pasti di dalam kelompok ahlus sunnah wal atau 70 golongan itu, itu yang dimaksudkan pastilah kelompok-kelompok yang besar. Nah, apakah di dalam kelompok ahlul sunnah wal jamaah itu termasuk ada uh, misalnya pemahaman Muhammadiyah dan lain sebagainya itu juga dimasukkan ke dalam ahlul sunnah wal jamaah atau dia berdiri sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz untuk menanggapi satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Kullu fahin kulluha fil nari illa wahidah. Ada hadis bahwasanya akan terpecah umatku menjadi 73 dan satu masuk surga. Ini satu riwayat. Dan riwayat ini adalah asyhar masyhur. Ada lagi yang akwa lebih kuat dan ini hampir tidak pernah dibaca. Sebelum kita baca riwayat berikutnya, kalau seandainya hadis ini adalah benar, Rasulullah tidak menunjuk satu. Seperti di saat Nabi mengatakan, "Uritu anna aktar alin nari an-nisa." Nabi mengatakan bahasanya, "Aku ditunjukkan oleh Allah neraka dan aku melihat banyak penghuni neraka adalah wanita." Apakah Nabi menunjuk begini nih? Tidak Justru maknanya untuk men, agar para wanita ini berhati-hati. Berhati-hati. Dan Nabi tidak menentukan mana itu. Jadi maksudnya kita harus berhati-hati bahwa saja akidah itu kayak begitu bercabang-cabangnya. Bukan kita lalu mengklaim ini loh, ini loh, ini loh. tidak. Akan tapi selama ini yang kita ambil dari guru, dari guru, dan itulah yang kita yakin sebagai kebenaran. Dan harus kita jaga. Bukan kerjaan kita untuk mencari ini. Loh. Waktu Nabi mengatakan, Banyakkan di neraka adalah perempuan itu adalah banyakkan ahli neraka adalah perempuan. Tidak perlu mencari perempuan yang mana ya, nggak usah. Tapi peringatan bagi perempuan ini adalah termasuk hadis ismah, hadis penjagaan bagi perempuan. Kenapa ya Rasulullah? Li'annahunna yukthirna syikata wa yukfurna al-ashir. Dicari sebabnya. Sebabnya apa ya Rasulullah? <laughs> Nggak pernah terima kasih sama suami. Cuman sebegini. Yang kedua adalah sering ngeluh. Nah ini. Nah kalau wanita tahu ini, ya sudah, saya tidak akan menjadi suka ngeluh dan saya harus banyak terima kasih. Lepas dan neraka. Waktu Nabi mengatakan tujuh tiga itu bukan Nabi itu mengatakan ini loh orangnya. Ini adalah untuk mewanti-wanti akan nanti suatu ketika bersama bercampurnya bangsa-bangsa ini akan muncul kayak begini dan ternyata begitu. Maka sudah kamu jangan peduli. Selama ini ada rambu-rambu dalam riwayat lain mana alaihi ana al ashabi. Berpeganglah kepada hanya orang yang berpegang kepada aku dan sahabat-sahabatku. Inilah. Itu hadis kalau kita anggap itu adalah hadis so, sahih. Jadi jangan kita mendahului Nabi. Nabi saja tidak menentukan mana orangnya, bagaimana kita mendahului. Kita itu sering mengklaim, hu, hu, hu, habislah semuanya. Main klaim. Semuanya neraka, seolah-olah dia saja yang masuk. Tidak. Akan tetapi lihat, hadis itu ada yang asah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Hmm. Kulluha ada tiga. Ada riwayat ini. Yang pada kulluha fin nari illa wahidah. Semua di neraka kecuali Yang kedua adalah kulluha fil kulluha fil jannati illa zanadiqah. Semua masuk surga kecuali zindik munafikin. Riwayat Ibnu Abi Syaifah kulluha fil jannah illa wahidah. Kulluha fil jannah illa wahidah. Dan tadi yang kita sebutkan namanya Syekh Zaid Al-Qatari merinci tentang hadis ini agar tapi intinya di sini ada makna ittirab. Itulah apa? Ada riwayat yang bermacam-macam. Sudahlah, pinggirkan hadis ini. Jangan untuk menghukum orang. Kalau seandainya hadis itu sahih, itu pun kan tidak ditentukan oleh Nabi mana kelompoknya. Cuma Nabi memberikan rambu-rambu. Kalau ingin selamat, ikuti aku. Sunnah alikum bisunnati sunnatul khulafair rasyidin. Terus, ada rambu-rambu yang diajarkan Nabi. Ikut khulafaur rasyidin. Ikut sahabat Nabi SAW. Cuma gimana kita ikut sahabat Nabi? Saya tidak pernah lihat sahabat Nabi, cara sahabat Nabi memahami Al-Quran. Saya nggak ngerti. Saya nggak pernah ketemu Abdullah bin Abbas untuk tanya Abdullah bin Abbas gimana memahami akidah. Nggak ngerti. Makanya sudah muncullah ulama-ulama yang telah merumuskan itu semuanya. Itulah manhaj kita selesai. Manhajnya jelas. Jadi pinggirkan. Kita tidak boleh membawa hadis itu untuk mengklaim. Itu masuk neraka dan sebagainya. Sampai menghitung satu kelompok ini, satu kelompok ini. Hmm? Mu'tazilah sendiri yang dikatakan sebagai keluar sesat, kita tidak berani mengatakan mereka adalah orang kafir. Imam Ghazali mengatakan, Imam Ghazali yang sangat gentol, sangat gentol untuk memerangi Mu'tazilah. Tapi beliau mengatakan, dia adalah termasuk minal mu'minin. Yang sesat saja. Cuma sekarang akhir zaman, ada orang ngaku ahli sunnah wal jamaah. Jadi syirik. Bid'ah. Syirik masuk neraka. Nah itu adalah kesesatannya kaum khawarij dari masa ke masa. Khawarij tahu khawarij? yang dibunuh adalah Imam Ali bin Abi Thalib al asra al basyarina bil jannati orang yang dikabarkan menjadi ahli surga dibunuh gimana cirinya orang khawarij suka mengangkat kitab kitabullah inil hukmu lillah Kayanya Al-Qur'an Allahu akbar Al-Qur'an sampai dikatakan rasanya membunuh Imam Ali bin Abi Thalib adalah ternyata cenggotnya masih basah karena disolat di belakangnya Imam Ali. Solatnya baca Al-Quran nangis. Hafal Al-Quran yang bunuh Imam Ali bin Abi Thalib gayanya ini tertipu dengan Al-Quran Al-Quran kadang disebutkan dalam Al-Quran inna hadal kitab yarfa'u bihi akwama wa yata'u bihi akhirin. Al-Qur'an itu ada yang tertipu dengan Al-Qur'an dihinakan oleh Allah, dikutuk oleh Al-Qur'an. Makanya itu muncul khawarij. Khawarij itu gayanya Al-Qur'an baca Al-Quran. Duduk Al-Quran. Sampai kisahnya waktu mengatakan, mengatakan Imam Ali. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, La yubgiduhu illa kafir wa la yuhibbuhu illa mu'min. Gak ada yang mencintai Imam Ali kecuali orang mukmin dan tidak ada yang membenci Ali kecuali orang kafir. Gak terima orang khawarij. Dibunuh Imam Ali bin Abi Thalib. Ini hukum ila lillah. Dikit-dikit Al-Quran. Oh, kita kembali kepada kitab dan sunnah. Kembali kepada kitab sunnah. Ente kafir masuk neraka. Dimana manhaj apa ini? Bagaimana orang dikatakan kafir, mengatakan seorang itu kafir itu harus ada tabayyun dulu ditanya. di, harus ada terbukti seperti apa. Lupakan hadis itu. Ia pun sangat masyhur akan tapi ketahuilah itu tiga riwayat. Kulluha fil na, kulluha fil nari illa wahidah, kulluha fil jannah illa zanadiqah, kulluha fil jannah illa wahidah. Kata Imam Syahid al qathari yang mengatakan kullu fil jannah wa ashah. Yang mengatakan kullu fil nar wa ashar. Beliau adalah seorang muhaddis, pakar dalam hal ini. Jadi pinggirkan ini. Selesai. Nah, sekarang apa? Rambu-rambu akidah yang benar kayak apa? Dalam hadis Nabi Abu Dawud juga meriwayatkan ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam di kulli dinin asas wa asasul Islam hubbu ahli baiti wa hubbu ashabi Rasulillah. Ya, ini rambu yang sangat enak. Kalau kita pengen tahu akidah yang benar, ada cinta sahabat Nabi dan cinta ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang cinta sahabat Nabi tapi benci ahli bait. Ada cinta ahli bait, sahabat Nabi jadi maki Abu Bakar kafir Oh, ini Ini ada kelompok-kelompok yang yang sesat. Maka man alaihi ada washabi. Kemudian sawadul adab kelompok besar dan alhamdulillah dari masa ke masa asyairah adalah sawadul adab. Bahkan di saat Daulah Abbasiyah dikuasai oleh kaum Mu'tazilah 700 tahun Mu'tazilah menguasai akan tapi tidak bisa menjadi mayoritas 700 tahun bukan 100 200 tahun 700 tahun Mu'tazilah telah menguasai pemerintahan Daulah Abbasiyah waktu itu lihat ya, bagaimana 700 tahun menguasai akan tapi tetap tidak menjadi mayoritas. Mayoritasnya tetap Asy'ariyah Maturidiyah subhanallah. Itulah tanda akidah kita adalah akidah yang yang benar. Akan tapi akidah yang lain bagaimana? Jangan dikatakan mereka masuk neraka kecuali masuk neraka yang selama-lamanya kecuali memang mereka adalah benar-benar kafir. Misalnya Ahmadiyah menganggap adanya Tuhan apa nabi baru atau Bahaiyah dan sebagainya. Itu keluar dari iman. Tapi kalau masih ada khilaf-khilaf itu. Khilafnya Mu'tazilah sesat semoga Allah mengampuni. Allah tidak bisa dilihat di akhirat, biarin. Yang penting masuk surga, tidak melihat Allah. Nanti kita yang melihat Allah. Selesai. Jadi adalah masalah akidah-akidah. Baik, selesai. Pikirkan hadis. Cari tanda-tanda yang disebutkan Nabi dan masuklah kita kepada tanda tersebut ya Alhamdulillah tanda-tanda itu ada pada akidah ahli sunnati wal jamaatil asyariyati wallahu a'lam bisawab ya saya persilakan halo yang di belakang Nanti. Coringi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baiklah eh, Ustaz, eh, di sini saya tanyakan itu bagaimana pandangan ahlu sunnah wal jamaah terhadap bid'ah karena menurut saya dan juga yang ada bid'ah itu adalah suatu hal yang paling mudah dicat seperti itu Kemudian uh, saya juga eh, pengetahuan saya yang dari ustadz-ustadz itu mengatakan kalau pandang Abu sunnah wal jamaah itu apa-apa yang tidak ada di hadis dan Al-Quran, eh, eh seluruhnya yang tidak dilarang dalam hadis dan Al-Quran itu boleh dilakukan seperti itu. Nah bagaimana itu sebenarnya e, benar atau salah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sahih kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat. Dan semua kesesatan adalah di dalam neraka. Cuma waktu itu Nabi tidak menjelaskan seperti apa sih bid'ah. Kullu muhtahatin bid'ah. Semua yang baru adalah bid'ah. Ya, karena Nabi tidak menjelaskan rinciannya. Apakah itu yang mana tahil atau tawasul atau yang sebagainya. Nabi tidak merinci semacam itu. Maka ulama menjelaskan apa sih yang maksud bid'ah menurut Rasulullah SAW. Sehingga mereka memilah. Bid'ah ada menurut bahasa, ada bid'ah menurut istilah. Kalau bid'ah menurut bahasa adalah sesuatu yang baru. Berarti tidak mungkin yang dikatakan Nabi adalah menurut bahasa. Pasti menurut istilah. Tidak. Sebab banyak hal yang baru, tapi pun tidak di neraka. Ada pada zaman Nabi, kemudian setelah zaman Nabi, baru ada, tapi tidak dikatakan neraka. Banyak. Termasuk mulai dari zaman Sayyidina Umar, ada diwan, atau kantor, kemudian kendaraan yang dan seterusnya. Jadi, jelas yang disampaikan Nabi bukan masalah lugawiyah. Kalau lugawiyah adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru maknanya yang tidak pernah ada pada zaman Nabi. Jadi kalau masalah lugawiyah bunyinya begini. Sekali sesuatu yang tidak pernah ada pada zaman Nabi namanya bid'ah. Cuman yang menjadi masalah masalah lugawiyah ini kita kembangkan. Semua yang tidak ada pada zaman Nabi adalah bid'ah dan setiap bid'ah masuk neraka. Lah ini gak ketemu judulnya. Sehingga naik motor balik lagi naik onta sana. Nah ini, mereka akan mengatakan bahwasanya eh, itu masalah dunia dan masalah akhirat. Nabi juga tidak memilah di sini dunia akhirat. Sah. Nabi tidak menyebutkan. Jadi kalau masalah lugawiyah jelas. Sehingga masalah bahasa adalah yang namanya ahli yang baru. Maka menurut masalah bahasa inilah yang selama ini kita uh, kita ketahui bahwasanya ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dan sebagainya. Ya, ada bid'ah muharramah dan seterusnya. Sampai Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menyebut bid'ah yang indah. Waktu Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan sebab orang sholat terawih pada zaman dulu hanya kelompok 10 orang, 12 orang, 12 Ngapain Ngapain sholat kelompok-kelompok ini? La jumi'a haula ala imamin wahid karena asad. Kalau seandainya mereka dikumpulkan kepada satu imam, di saya akan lebih bagus. Dikumpul oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ajib, terawih, rum, bareng imamnya satu. Setelah itu Sayyidina Umar melihat Ni'mal bid'atu hadhihi. Sebaik bid'ah adalah ini. Ah, hmm. bid'ah. Bid'ah apa ini? Bahasa atau syar'i? Bahasa. Bahasa. Menurut bahasa begitu. Lah syar'i itu seperti apa? Siapa yang bisa mendefinisikan syar'i? Bukan dari kota kantongnya ente, bukan. Bukan setiap lalu mengatakan semua yang tidak ada pada zaman Nabi adalah bid'ah itu lughawiyah, benar. Agar ini bekal lughawiyah benar. Ini memang detail sekali anak-anakku semuanya. Ini harus detail. Nah, ini, ini harus pembahasan ini. Bagian Buya itu sebenarnya hal lagi begini. Cuman karena jadi penceramah itu sering lupa ilmunya itu. Penceramah itu melupakan ilmu. Ceramah itu itu, saja. saja. Kita itu aslinya fikih, usul fikih. Kemudian Buya ngajar akidah lama. Jadi kalau saya tidak ditanya begini, saya tidak ngomong akidah. Nah ini karena ditanya ngomong akidah, ya biasanya masalah bersihkan hati dan ini. Karena sampai Cirebon suruh ceramah. Sebenarnya kita balik lagi kampus ngajar kayak begini. Saya ngajar di kampus 6 tahun. Jadi di Yaman sana. Nah, ini alhamdulillah ketemu anak kampus saya eh, ingat-ingat lagi masa lalu ilmunya ini. <laughs> Eh, ini selama ini suruh ceramah saja. Ceramah lagi babnya itu-itu saja kan. Ceramah kan tidak main kan? Itu saja yang bulat itu kan Baik ini, senang ketemu anak-anak begini. Harus detail. lama masalah bid'ah itu gimana sih definisi bid'ah menurut ulama bukan menurut inti. saya selama ini tidak dengar, semua yang tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi adalah bid'ah. Itu bid'ah apa? Bahasa. Jelas benar yang tidak ada bacaan Nabi bid'ah baru, sesuatu yang bah baru. Cuman apakah pasti dolalah? Enggak. Buktinya banyak bid'ah hari ini. Bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah semuanya. Lalu berarti harus ada definisi. Apa definisi? Ada 17 definisi. Aduh, aduh, pusing ya ini. 17 definisi, iya. Syatibi mengumpulkan 5. Saya hanya hafal 2. Dan yang saya hafal pun memang saya ambil yang paling paling paling berat. Yang lainnya sangat mudah. Saya ambil dua. Sebab yang lainnya sangat-sangat mudah. Artinya selamat semuanya. Yang lainnya selamat. Kami ambil dua definisi yang sangat masyhur. Bukan dan yang selama ini digembar-gemborkan nggak ada dalam 17 definisi ini. Yang selama ini datang, yang tidak pernah ada ke Nabi nggak ada ternyata definisi bid'ah itu. Di antaranya apa? Tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syari'ata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi. Satu definisi. Tariqatun fid cara beragama. Urusan aga agama. Urusan agama. Tudahi syari'ata, mukhtara'atun yang diada-ada. Maksudnya yang diada-ada itu dikembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis nggak bisa. Diada-ada. Tudohi syariata yang menyerupai sesuatu yang sudah ada dalam syariat. Maksudnya apa? Yuksadu bisuluki alih. Maksudnya apa? Mubalah. Kita ambudi. Karena ingin berlebihan. Contoh. Sholat subuh sudah jelas. Cuman dia nggak puas. Sholat, oh, tubuh masih seger sekalian olahraga deh. Saya jadikan enam rokaan. Tadi terfitin cara beragama. Saya sehat, puasa, Puasa setiap hari saja kuat. Ramadan cuma berapa? 30? Saya tambah lagi dan Ramadan baru. Nah ini. Torikotun fitin cara beragama. Mukhraratun ngada-ngada. Dikembalikan pada sunnah Nabi gak ada. Tapi kalau masih bisa dikembalikan ke sunnah Nabi sudah keputus. Jadi namanya apa? Mukhtarzat. Dan nama syarhut tarif. Dalam definisi itu ada syarahnya. Torikotun fitin dini kharaja apa? Malaysia minad dini. Urusan dunia. Gak bisa disifati sebagai bid bid'ah. Tariqatun fit hanya urusan mukhtaratun yang diada-ada. Selagi bisa dikembalikan pada sunnah biarpun dalil umum tidak mungkin. Zikir bersama bid'ah contoh. Zikir bersama bid'ah. Apakah tidak bisa dikembalikan kepada Quran dan hadis Nabi? Zikir baca solat dan sebagainya. Yadkurun, sallu. Coba pernah ya? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna Ya ayyuhalladzina amanu salu sallu. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kalian semuanya. Dengar mana gitu kan? Berselawatlah kalian semua semua. Coba setelah kalian mendengar berselawatlah kalian semua ini, apakah ada ketentuan sendiri-sendiri atau bareng-bareng? Gak ada. Justru dari segi bahasanya malah bareng. Karena solu. Malahan begitu lah. Kemudian selalu berselawatlah kalian semuanya. Ibarat. Jadi artinya seandainya tidak pun tidak ada gaib, tidak gaib munfaridan, infirada, atau jama'ian, enggak ada. Berarti kalau ada orang baca zikir asalkan baca zikir ya boleh karena masuk. Kita diperintahkan untuk bersolawat. Kita diperintahkan untuk zikir. Adapun masalah bareng-bareng atau sendiri, ini nggak ada hubungannya dengan itu. Karena nggak ada. Jadi maksudnya Pak, berzikirlah kalian. Sendiri boleh tidak? Ada yang larang tidak? Padahal di sini tidak ada, tidak ada nas yang mengatakan munfaridina. Sendiri tidak ada. Berarti yang sendirian juga dikatakan bid'ah gara-gara ada dalilnya, begitu? Oh tidak. Jadi selagi masa bisa dikembalikan tidak mukhtaratun. Jadi zikir jama'i, zikir rame-rame adalah boh, boleh. Tapi yang jadi masalah itu ngangkat suara itu loh. Ada ada pusing. Ngangkat suara dalam zikir innalillah. Imam Bukhari dalam riwayat Imam Bukhari masalah zikir. Inna rab as-saut dihantam langsung habis-habisan. Inna rab as-sauti bidzikri. Sesungguhnya mengangkat suara dalam berzikir. Idan sorofu minal maktubati. Kalau mereka selesai sholat. Karena fi hadin Nabi SAW. Ada pada zaman Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bid'ah. Coba. Nah ini kan sederhana sebetulnya. Permasalahannya definisinya ini telah salah. Jadi gara-gara nggak pernah ada riwayat Nabi kumpul baca salawat bareng-bareng langsung bid'ah begitu tidak. Tapi kan secara amaliyahnya ini ada baca salawat diperintahkan. Ngangkat suara pun juga ada. Yang dikir sembunyi pun juga ada. Jadi jangan akar selagi bisa dikembalikan kepada syariat tidak mukhtaroah. Kemudian tuduhi syariat yang nandingi syariat. Kayak tadi dua rakaat saya nggak buat, buat dua rakaat baru deh. Ini kok sholat antara isya dengan subuh kok jauh bener. Saya akan membuat sholat jam 12 malam. Hei? Eh? Ini, ini, ini adalah mukhtar atau tuduhan untuk menangin syariat. Tujuannya apa? Al-mubalaghatu ta'bud berlebih-lebihan. Memang ada ya. Kebanyakan bid'ah ibadah itu dilakukan oleh orang yang berlebih lebihan. Tapi kalau masih bisa dikembalikan tidak berlebihan. Ini salah satu definisi. Ada definisi berikutnya adalah yuksud bisuluka alaiha ma yuksadu bisyariati. Ada masalah ini definisi. Nah ini contoh saja masalah bid'ah. Jadi jangan dikit-dikatakan bid'ah, bid'ah. Ini bid'ah. Sebab apa yang selama ini dituduhkan bid'ah? Kalau memang sesuai dengan syarah ta'rif ini baru ketemu. Kita kembalikan ke syariah. Coba nanti carikan contoh selama ini yang disebut sebagai orang bid'ah. Dikembalikan ke syariah, Ternyata kalau masih bisa dikembalikan kepada syariah, dikembalikan kepada dalil umum atau dalil khusus, maka ketahuilah tidak akan menjadi bid'ah lagi. Selesai. Ini adalah masalah bid'ah jangan. Ah, ini adalah orang-orang yang bingung. Jadi bid'ah benar, bid'ah adalah sesat kalau bid'ah syariah. Cuman siapa yang mengatakan dikir berjamaah adalah sesat? Siapa yang mengatakan mulut Nabi adalah sesat? Orang dengan Nabi, apakah Nabi mah melarangnya? Jangan ikut ramai, tidak masuk akal. Pelarangan maulid Nabi itu dari sisi mana? Dikatakan bid'ah sesat, katanya kultus. Kultus la tutruni kama asratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kau kultuskan aku seperti orang Nasrani mengkultuskan Sayyidina Isa. Faham tidak makna ini? Apa sih mengkultuskan orang Nasrani pada Sayyidina Isa? Nyanjung? Tidak. Tapi mengatakan Isa ibnu Allah, anak Allah itu. Jadi kalau kita mengatakan Nabi Muhammad Tuhan atau anak Tuhan baru nanti kultus. Kalau menyanjung Nabi adalah sanjungan dilakukan oleh para sahabat Nabi dan sanjungan yang dilakukan sahabat Nabi kadang dengan lesan, kadang dengan perilaku. Sanjungan apa yang melebihi daripada perilaku? Perilaku itu sanjungan dasar. Lesan bisa berbohong, tapi kalau sudah perilaku lihat, Mat Habib Bukhari Hadis riwayat Imam Bukhari, "Ma khamatan illa wa fi rajulin minhum." Nabi tidak membuang satu dahak kecuali ditangkap oleh salah satu sahabat Nabi, fadallaka biha wajhahu kemudian diusapkan di wajahnya Allah. Dahaknya disanjung, dimuliakan. Kalau memang dianggap menjijikkan, ngapain diambil? Seandainya besok di Izuin sini ada festival menyanjung ludah Nabi, tidak akan bid'ah. <laughs> Kenapa sanjungan dengan lidah? Sahabat Nabi pun ternyata mengambil ludah Nabi dan usapkan dan ludah Nabi adalah wangi dan bersih. Permasalahannya permasalahan kedengkian. Kurangnya ilmu dan kedengkian dikit-dikit bid'ah. Sebetulnya maunya bukan mau, mencari bid'ah. Pengennya mengatakan, ente eh, masuk neraka. Selesai. Dengan cara ini gak bisa, cari ini gak bisa. Wah, dari dikir dulu, solawat dulu, Mulut Nabi ini, oh, oh, oh, pokoknya aduh kau masuk neraka surga lagi. Harus cari gimana orang-orang ini masuk neraka semuanya gitu. Ini kan penyakit. Ya. Eh, ini sebaik Allah alam nisawab. Fadal. Silakan satu pertanyaan lagi atau perempuan kalau ada. Silakan perempuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Ustaz, saya ingin menanyakan uh, tadi Ustaz mengatakan bahwa di dalam aliran mutazila itu kita tidak bisa mengatakan yang kafir. Namun di dalam aliran mutazila terdapat kesesatan. Yang ingin saya tanyakan, kesesatan yang seperti apa yang ada di dalam mutazila. Sekian, terima kasih. Banyak sekali kesesatan dalam Mu'tazilah di saat mengatakan bahwasanya masalah kuasa seorang hamba. Bagaimana kekuatan kekuasaan seorang hamba di hadapan Allah. Jadi masalah bab seorang hamba berkehendak atau tidak. Jadi waktu Mu'tazilah mengatakan Allah itu menitipkan kekuatan kepada seorang hamba, maka dengan kekuatan seorang hamba itu bisa melakukan sesuatu. Kemudian setelah itu Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Allah terlepas setelah dititipkan, Soalnya begitu. Kalau sudah kekuatan itu dititipkan lalu lepas, berarti ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Inilah syibhu syirik. Tapi tidak kita katakan syirik sebab dalam urusan akidah lazimul madhab laisa madhab. Sebab Mu'tazilah kalau meyakini begitu adalah syirik. Termasuk masalah khulqul Quran. Mu'tazilah meyakini bahwasanya Al-Quran ada sesuatu yang baru. Al-Quran sesuatu yang yang baru. Sementara kita adalah Al-Quran adalah qadim dahulu. Jadi saat mengatakan Quran yang baru ini adalah berbahaya dipandang dari sisi akidah ahli sunnah wal jamaati. Kenapa? Kalau ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahasanya kalamullah adalah sifatun, qadimatun, azaliyatun, qaimatun bidzatihi ta'ala bila sautin wala harfin wala taqdimin wala ta'khirin nah, ini definisinya hafal enggak nih oh, sudah kampus ini kan anak S anak ya itu kan sudah masuk kampus sudah hafal jadi yang namanya sifat Allah dalam madhab kita ahli sunnah wal jamaah adalah sifat Allah yang ada pada Allah yang dahulu tidak berupa huruf tidak berupa suara tidak ada dahulu, tidak ada belakang. Jadi kodin semuanya. Sementara Mu'tazilah mengatakan sifat Allah adalah hadis. Maka buah daripada keyakinan Mu'tazilah Mu'tazilah mengatakan mengatakan kalau Allah adalah baru, maka nanti apa? Allah mempunyai sifat yang baru. Dan semuanya sifat yang baru antara arab dengan johar. Ini bahasa masalah falsafah. Kita tahu antara arab dengan johar. Ada arab, ada johar. Al-arad ma yakumu binafsihi. Yakumu ala ghair. Arad itu sepertinya. Putih. Putih itu arad. Mungkinkah putih berdiri sendiri? Ini, ini langsung masuk dia falsafah. Ini ada falsafah anda. Mungkinkah putih atau hitam merah ini berdiri sendiri? Tidak. Harus nempel di jauhar. Ada benda yang dimerahin. Sebab mungkinkah kebayang merah tidak dia apa-apa? Tidak mungkin. Jadi selagi merah ada di kain merah. Cuman merah yang tidak berada pada jauhar mustahil. Merah adalah arad. Nyambung tidak ini masalah falsafah ini. Merah adalah arad. Jadi merah tidak akan berdiri sendiri. Merah harus ada pada sesuatu yang lain apakah pintu merah, baju merah, kuda, kulit merah semuanya. ini. Jadi merah tidak mungkin berdiri sendiri, namanya arad. Jauhar dan jauhar butuh arad. Setiap ada jauhar mesti ada arad. Termasuk antara diam dan bergerak adalah arad. Tidak ada sesuatu itu tidak bergerak dan tidak diam. Pernah kebayang sesuatu yang tidak bergerak dan tidak diam? Kebayang atau tidak? Ini diam. Coba katakan, gerak atau diam tuh? Tidak. Tidak ada sesuatu yang tidak bergerak dan tidak di pasti sesuatu kalau tidak bergerak pasti diam. Dan nah, makanya gerak dan diam adalah arat. Nah ini pelik ini masalahnya. Nah, mabuk nanti yang, yang nanya ini yang tanggung jawabnya. Nah, nah. Maka dari itu ini, makanya kaum Mu'tazilah. Lah kita mengatakan Allah bukan johar, Sehingga butuh kepada arat. Allah bukan johar sehingga butuh kepada arat. Sementara Mu'tazilah menganggap seperti johar yang butuh kepada arat. Kemudian setelah itu dikatakan kalamullah lah, kalau Kalamullah hadis, hadis baru. Berarti kalau ada sesuatu yang ada pada Allah dan baru maka akan menjadikan seseorang berkata Allah juga baru, bukan kudim lagi. Cuman kita tidak mengatakan seperti itu karena apa? Lazimul madhab laisa madhab. Mu'tazilah memang mengatakan sifat Allah ya, sifat Allah yang namanya kalam adalah baru, tapi Mu'tazilah tidak mengatakan bahwasanya Allah itu baru. Seperti masalah ta'adudul kudama. Mu'tazilah mengingkari ada sifat yang qadimah azaliyah. Sebab apa? Menurut Mu'tazilah, ini kan dialog falsafah mereka. Allah qadim maha dahulu. Sifat dahulu. Berarti kalau kita katakan Allah maha dahulu, sifat dahulu, ada dahulu, dahulu. Ta'adudul kudama kufur. Yang mengatakan ada dua yang dahulu adalah kafir. Benar cara falsafahnya. Cuman kan kita mengatakan Hah? Kita tidak mengatakan bahasanya hubungan antara Allah dengan sifat Allah bukan jauhar. Nyambung tidak ini. Baik, sudahlah. Jadi banyak ya contohnya banyak ini. Jadi uh, ta'addudul kita. Kalau kita tidak, makanya dalam bahasa kita Kodimah, sifat kodimah dalam akidah ahli sunnah wal jamaah syariah Kodimah bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Akan tetapi sifatun qadimatun qa'imatun bidatihi ta'ala. Bukan mustaqillatun qa'imatun bidatihi ta'ala. Sifat yang dahulu ada pada Allah. Nah, kemudian masalah kalam nafsi. Subhanallah, ya, di Mu'tazilah ini sudah banyak. Jadi banyak akidah-akidah Mu'tazilah yang marah kepada kekafiran termasuk ini. Makanya sesat. Karena apa? Itu mengarah kepada kesyirikan. Tapi kita tidak mengatakan Mu'tazilah syirik yang mengatakan Allah itu kalamullah adalah hadith. Kita tidak mengatakan syirik. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah syariah mengatakan kalamullah hadith bermasalah. Karena apa? Kalamullah itu qaimatun bidatil Allah. Kalau Allah ada pada Allah. Kalau sudah ada pada Allah dikatakan baru Berarti Allah pun punya sifat baru dan itu hakikat syirik. Cuman kita tidak mengatakan Mu'tazilah syirik karena ingat kaidah besar barangkali kalian belum pernah mengenal istilah lazimul madhab laisa bin madhab, maka ini coba nanti bahas. Apa sih makna lazimul madhab laisa bin madhab? Itu dalam masalah akidah ya. Allahu a'lam Ada ada sesuatu banyak itu. Nanti kalau ketemu eh, ini perbedaan antara kita ahli sunnah, maka nanti itu cukup saja dialog dengan sifat 20. Masalah dialog sifat 20 nanti akan ketemu tentang perbedaan antara kita dengan Mu'tazilah. Mulai dari sifat wujud Allah, kitab Allah, mukhalafah al-hadisi, masalah kudrah Allah, kalamullah, itu semuanya. Makanya, kali ini mumpung ingat. Kenapa kok sifat hanya 20? Bukan hanya 20 sifat Allah banyak, cuman sifat 20 itu yang mengundang perdebatan dasar antara kita dengan Mu'tazilah. Sehingga Asyairah, karena masalah kidam Allah ada mengatakan kudrah Allah didebatkan, kalamullah didebat oleh mereka. Makanya Para ulama mengkhususkan sifat 20 itu biar matang. Selebihnya nggak ada masalah. Masalah Rahman Rahim Allah mah beres, semuanya sepakat. Masalah ini Allah beres. Tapi kalau masalah sifat-sifat yang 20 itu tidak ada satu poin kecuali menjadi perdebatan antara kita dengan Mu'tazilah dan kelompok yang lainnya. Qadariyah, eh, Qadariyah wal Jabariyah. Baik, silakan. Ada masalah akidah ini hmm. harus masuk akidah dari nol. Makanya kalau belajar akidah anak-anak semua tidak boleh langsung dari yang berat. Jadi kecil dulu. Lalu dialog ya, mantik-mantik ringan sampai berat dan seterusnya nanti ya. Makanya Imam Ghazali punya silsilah. Risalah khususnya mungkin Mina'a, Al-Iqtisad itu adalah praktis ekonomis dalam akidah, praktis gampang akidah. Kemudian al-mungkit minah al Sampai ke atas nih wallah alam bisawab. Yang lain? Eh, masih pertanyaan Ustaz? Boleh, saya tergantung sampai itu dibatasi dua kali, dua lagi lah. Saya ada batasannya. Kita batas dua pertanyaan. Oke silakan untuk yang bertanya kami belakang dulu ya, belakang belum dapat jatah. Biar adil. Yang belakang ya, nanti ya kita suruh belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya ingin bertanya tentang pemahaman uh, Al-Sunnah wal Jamaah Al-Asyariah Al-Maturidiyah. Nah, itu ya Al-Sunnah wal eh, pemahamannya kalau itu bertentangan dengan hadis dalam quran itu dilarang, tak boleh ya. Nah, jadi saya ingin bertanya, di dalam Al-Quran Nur Karim itu ada tentang babi itu haram. Tapi banyak yang mengatakan babi itu e, kalau kita sedang dalam keadaan darurat itu diperbolehkan. Itu bagaimana penjelasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Penjelasannya di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, bacanya jangan potong. Khurib alaikum atau Faman turra ghaira bahil. Ada lanjutannya. Sudah jawabannya enggak usah jauh-jauh, enggak usah bermadhab. Faman turra ghaira bahil. Nah, kalau kepaksa, ini sudah di Al-Qur'an sendiri jawabannya, enggak usah jauh-jauh. <laughs> Selesai sudah. Bacanya sempurnakan ya. <laughs> Nah, ada faman turra ghaira bahil fala Kalau sudah terpaksa mau mati adanya babi dimakan. Jawabannya di Al-Qur'an. Al-Qur'an. Selesai. <laughs> Jadi ada ada makanya memang eh, ilmu itu luas sekali ya. Makanya belajar. Jadi makanya kami ingatkan anak-anakku. Talaki itu penting. Ngambil ilmu dari guru. Mulai dari fikih yang ringan. Safinatul Najah, Fatul Qarib, Fatul Mu'in, dan seterusnya. Terus. Maka ini akan menjadikan kita kuat dalam ilmu fikih. Ayo satu lagi. Ya, kami persilakan. Coba dari remaja Masjid Agung Kota Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Subhanallah Ustaz bertanya apakah ada ada hadis yang mengenai perkara-perkara yang baru di masa Rasulullah SAW? Terima kasih. Hadis? Perkara-perkara yang baru. Perkara kamu boleh? Perkara-perkara yang baru. Baru zaman sekarang atau zaman dulu? Di masa Rasulullah SAW. Kalau zaman zaman Nabi dikatakan bukan perkara baru. Akan tapi isyarat dari Nabi SAW hadis sahih hadis sahih Nabi pernah bersabda man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Itu masa depan. Bukan yang sudah. Kalau ada orang membuat sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat lalu dilakukan oleh orang sanna fil islami sunnatan hasanatan maka dia akan mendapatkan pahala macam-macam membuat sekolah kayak macam ini kalau dulu kan di surau kecil-kecil hanya menampung 20 orang sekarang membuat kampus Ah, pesantren, pesantren nggak ada pada zaman Nabi ya. Ah, no, jadi, jadi man sanna fil islami sunnatan hasanat isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun masa zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak misalnya penulisan mushaf Al-Qur'an, kemudian memberi harokat, kemudian kantor apa penyusunan mm, mm, mm, manajemen perkantorannya Sayyidina Umar bin Khattab dan seterusnya itu adalah tidak pernah ada pada zaman Nabi tapi diadakan pada zaman sahabat Nabi SAW kalau ada pada zaman Nabi sudah jelas tidak pakai ijtihad akan tapi itu adalah sudah qaulun Nabi fi'lun Nabi takrirun Nabi Alaihi Wasallam itulah yang namanya hadis Nabi atau pembahasan Nabi kepada Al-Quran maka pembahasan kita bukan apa yang ada pada zaman Nabi yang ada pada zaman Nabi selesai tapi sesuatu yang terjadi setelah Nabi ini yang menjadi menjadi perdebatan. Sebagian mengatakan bid'ah dan sebagainya karena tidak mengerti definisi bid'ah, alangkah banyaknya bid'ah. Oh, bid'ah. Baik, Cukup ya. Ustaz Muhammad. Ini ada satu lagi dari Uh, guru kita Ustaz beliau ini dosen dari N, dari Turki yang mau bertanya. Masya Allah, Zakumullah, khair kabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih moderatornya untuk memberikan tempat. Uh, saya ingin tanya tentang ini Ustaz. Uh, kalau lihat yang sekarang ada salah satu aliran yang sesat mau masuk yayasan itu Syiah. Uh, kalau lihat bulan-bulan terakhir ini sering membuat seminar, membuat corner untuk menyiarkan uh, Syiahnya akidah Syiah dan pemikiran mereka. Uh, saya uh, mohon tavsiyahnya Ustaz untuk mahasiswa adik-adik kami selamat dari Syiah bagaimana dan uh, eh, tavsiyah Anda bagaimana. Terima kasih. Baik. Kalau pengen tahu Syiah, jangan membaca buku selebaran yang disebarkan oleh orang Syiah. Akan tapi semua aliran itu tentu punya kalau dalam bahasa sebuah hiasan ADART jadi kalau dalam akidah ahli sunnati wal jamaati ada kitab pegangan. Namanya apa? Al-Quran dan ha? hadis. itu terhimpun dalam kutubus sitah dan sunan-sunan yang lainnya. Jadi kalau pengen tahu akidah yang sesungguhnya, kembali. Apa sih yang ada dalam hadis-hadis Nabi? Alhamdulillah dalam hadis Nabi ahli sunnati wal jamaati yang ada perintah untuk baik kepada ahli bait Rasulullah, baik kepada sahabat Nabi. Makanya kalau ada orang yang ku ahli sunnah bertentangan dengan ini nggak mungkin dianggap. Sama kalau kita pengen tausiah. Baca kutubul arba'ah. Yang paling ramai adalah Al-Kafi. just yang terakhir masalah akidah itu lihat. Al-Kafi bagaimana tentang mereka mencaci maki orang-orang besar. Selama ini lihat. Kalau ada kelompok akidah yang mudah mengkafirkan, hati-hati. Jangan dekat-dekat. Kafiri, ini fir. Kafir, syirik. Pernah dengar kan? Dikit-dikit kah? Kafir. Yang dikafirkan siapa? Yang dikafirkan ente. Ente dikafirkan. Tapi ini sekelompok akidah mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab, Siti Aisyah dikatakan pelacur. Bahkan Siti Aisyah dikatakan pelacur. Kalau mereka mengatakan, oh tidak, bohong. Karena di buku mereka. punya pernah bongkar satu CD, membongkar akidah syiah. Dan saya baca dari buku mereka. Dan sengaja saya tidak kasih komentar. Coba dengar saya, membongkar akidah syiah. Saya baca dari buku syiah itu sendiri. Dan buku muktamad mereka. Bukan bukunya pemikir hari ini yang namanya takiyah menutupi, tidak. Kalau bergabung dengan kita mah baik-baik, akan tapi lihat mereka akan tetap kembali pada akhirnya nanti kepada fatwa ulama-ulama terdahulu dari kaum Syiah. Kita punya ada buku dan kita pernah punya dialog, itu yang menjadikan saya sayangkan rekamannya tidak jelas. Dialog dengan orang yang dikum 8 tahun dan dia adalah salah satu pembesar pembesar Syiah. Pembesar Syiah ada dua, ya. Pembesar Syiah yang kita pertama adalah kita pernah ngobrol yang satu adalah Jalal, yang satu adalah Husin. Kemudian kita ingin melanjutkan. Ini sama-sama dikum. Kita dialog dua setengah. Saya tidak ngerti kalau itu Syiah dan sebagainya. Karena ini obrolan biasa sehingga dihasilkan rekaman. Sebab kami selalu kalau ada dialog dan debat harus direkam. Sebab apa? Kita tidak ingin ada omongan di luar yang berbeda. Rekam. Ketahuilah kita ada dialog-dialog. Dan memang orang-orang yang rata-rata ingin menyebarkan pemahamannya Syiah, dia akan berkata, Seolah-olah tidak ada beda dengan Abu Bakar iya. Tapi kalau sudah di lingkungan mereka Allah melaknat jabhatai Quraisy, nama Quraisy. Dia melaknat mengutuk Sayyidina Bakar Siddiq. Dan mengutuk adalah ibadah. Jadi dalam Al-Kafi sendiri dikatakan oh, luar biasa. Kalau belum mengutuk belum benar imannya. Gimana agama mengutuk? Makanya kalau mengatakan Al-Qur'annya sama, yang mengatakan Al-Quran beda itu bukan saya ya orang-orang Syiah. Yang mengatakan Al-Quran beda itu adalah di buku kitab Kutubul Arba'ah itu sendiri. Jadi di kitab suci mereka, kitab bukan, kitab pegangan mereka di Kutubul Arba'ah itu sendiri, termasuk Kutubul Arba'ah di antara Al-Kafi, mengatakan Quran ini adalah telah disimpan. Telah disimpan oleh Sayyidat Fatimah, kenapa? Dan nanti akan muncul suatu ketika. Jadi mengatakan Al-Quran itu Quran bukan kita, mereka sendiri. Cuman waktu mengatakan, ini orang ahli sunnah menuduh Al-Qurannya orang Syiah adalah tidak berbeda. Sama, Al-Quran dia sama. Coba pergi ke Iran sana, Al-Quran kami sama. Ya Ustaz Syiah, yang mengatakan Al-Qurannya beda itu bukan saya, bukumu itu loh. Ya. Jadi kalau nah eh, ini kalau mak ada, barangkali suatu ketika imamnya si Syiah di ini ini saya akan datang untuk dialog nanti. Saya dari dulu tidak ketemu-ketemu. Dan saya sederhana waktu itu saya saya ajak lagi dialog tidak usah repot-repot untuk menunjukkan tidak usah pakai ulamanya orang akhir zaman. Saya kita buang ulamanya akhir zaman. Kita kembali kepada usul. Dan memang bahwa kutubul arba'ah saya bawa kutubul sitah. Ayo dijajar. Mana kitab yang lebih bagus? Di sini penuh dengan cacian nggak ada benar. Kalau ada Tidak boleh masuk kampus hati-hati. Kemudian setelah itu namun ada yang namanya mut'ah, kawin kontrak dan sebagainya rusak. Bagaimana seorang wanita, bahkan mungkin saya tidak punya duit mengatakan, Neng saya tidak punya duit nih Neng, cuman saya pengen, gimana? Saya pinjam duitmu, nanti saya kontrak kamu. <laughs> Wah, saya kontrak ini, lihat ini, mas, bagaimana agak akidah, akhlak semacam ini. Sehingga tidak ada wanita syiah, kecuali dicurigai dia pernah dikontrak. Karena apa? Kawin kontra adalah keutamaan luar biasa. Dan itu bukan disembunyikan. Lihat. Sekarang lihat. Haram saja banyak terjadi di anak-anak kita berzina. Alhamdulillah. Kalau kebayang, mohon maaf, orang punya syahwat. Coba. Ada syahwat, karena tontonan yang enggak-enggak. Kemudian ngerti maksudnya kawin kontrak boleh. Kira melakukan atau tidak? Sangat mudah melakukannya. Allah Akbar. Ini adalah akidah busuk. tidak boleh masuk kampus. Makanya saya selalu sampaikan, kalau ada seorang profesor seperti apapun yang mengatakan salahnya di mana, kayaknya waktu baca itu kacamata ketinggalan. Oh jelas berbeda kok dikatakan gak ajib aneh. Ahmadiyah, saya punya kitab tadkirah, saya baca. Kita baca buku Ahmadiyah saya kumpulkan. Kalau ada yang mengatakan Ahmadiyah masih sama, ini cara bacanya dari mana? Syiah sangat berbeda. Jangan bicara dengan buku punya seperti bukunya atau Mutohari, Ali Sariyati dan sebagainya. Itu kan buku pemikiran yang menghindar daripada masalah akidah, hanya bicara tentang masalah ekonomi, kejayaan Islam, kehebatan Islam dan seterusnya. Tapi kalau ingin tahu hakikatnya balik pada usul. Jadi nanti ada al-kafi berusul din. Baca itu semuanya dari itu. Mereka biasanya selalu berkata, eh di Al-Kahfi kan tidak semuanya hadis yang benar seperti dalam hadisnya orang ahli sunnah kan ada hadis yang palsu. Baik, memang benar. Di Al-Kahfi tidak semuanya hadis sahih, ada hadis pal palsu. Cuman permasalahan yang ingin digunakan ngantem itu dianggap paling sahih. Nah itu. Yang dianggap paling sahih. Jadi mereka kalau berkelit biasanya itu kalimat. Saya ngerti. Di semua Al-Kahfi tidak semuanya sahih dia ngomong begitu. Cuman ya Ustaz, hadis ini sahih menurut imam-imam inti. Baik itu saja. Jadi jangan sampai ada syiah. Imam Abu Bakar. Subhanallah. Allah ma'adil. Jangan suka menggunjing orang berzina. Itu terbiah. Kalau orang mengomongkan orang berzina adalah hukumannya besar di hadapan Allah. Kalau kita ngomong hei kau berzina ya, itu dicambuk 80 kali. Menuduh orang berzina dicambuk 80 namanya hadbil kadzab. Yang ngerti syariat. Subhanallah Allah Maha Orang Syiah punya keyakinan Siti mengutuk Siti Aisyah dan dikatakan pelacur yang menyusup ke rumahnya Rasulullah. Sekarang yang pertama, kalau anda, kalau kalian wahai anakku punya bapak yang baik, kemudian diisukan bahasanya bapak mau nyimpen pelacur, enak atau tidak? Subhanallah, naudzubillah. Gimana Nabi Muhammad nyimpen pelacur? Kemudian mengatakan Siti Aisyah pelacur Allah. Makanya apa dihukum oleh Allah? Bukan hakim yang mencambuk. Dia punya keyakinan setiap tahun dia harus mencambuk-cambuk dirinya. Dan di Iran itu lihat. Di Iran itu setiap menjelang Ashura mendatangkan dokter dari luar negeri dan persiapan rumah sakit. Banyak yang mati banyak ini. Dicambuk oleh dirinya sendiri. Dan ini meyakini ini akidah. Keimanan Allah. Cambuk. Oh, oh, oh. Nanti. Dan ini adalah bukan berita berita yang tersembunyi karena mereka meyakini. Oleh Allah dirubah lihat. Tidak bisa dicambuk oleh mahkamah. Akan tapi mencambuk dirinya sendiri. Bahkan cambukannya lebih dahsyat lagi. Ma'udzubillah ya. Hati-hati. Kalian sudah punya akidah sangat benar. Akidah mulia. Al-sunnati wal jamaati. Akidah yang luar biasa. Akidah-akidah yang mengantarkan kepada kemul kemuliaan ini saja. Allah alam Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli. Sebelumnya ada pengumuman. Eh, kalau yang pernah berurusan dengan Facebook dan lainnya bisa Buya ada Facebook dengan tim dakwah web juga www.buyaya.org dan juga ada silsilah akidah juga ada silsilah akidah ahli sunnah jamaah kita punya syarah sanusi dalam bentuk video 20 kali pertemuan sampai hatam ada akidah-akidah ringan boleh sampai berat dan tasawuf dan sebagainya kemudian syarah hikam dan juga nanti ada ada buku-buku buku yang buku mengkanter coba ada bid'ah bid'ah bulanan rojab ada bid'ah syaban ada bid'ah ramadan bid'ah kita mencoba menjelaskan agar kita tidak mudah terjeruh dalam kelompok orang yang mudah bid'ah bid'ah kemudian bisa diikuti juga pengajian Buya setiap Senin pagi di MNC TV itu ada itu juga ringan ringan-ringan dok itu ringan tidak berat kita hanya ringan-ringan kalau yang berat yang begini, ini kalau ini di MNC TV nggak ada yang baik nggak ada yang berat <laughs> ini kelas mahasiswa ini ada baik ya ini kemudian dia ada ini saja insya Allah dalam waktu dekat kita adakan program adik-adikku. Ini dari fakultas apa tarbiyah ya? Usuluddin tarbiyah. Baik. Buya pengen bahasanya kalian punya janji dengan Buya. Buya akan buat sekolah besar di sini. Dan Buya berharap kalian bergabung untuk jadi pengajarnya nanti. Nah, jadi ajaran ini sudah menuju amin insya Allah dimudahkan. Karena memang kita pari potensi. Ini adalah anak-anak mahasiswa yang sudah kenal, akidahnya benar, akan bangun sekolahan insyaallah dekat ini dalam waktu dekat. Saya kan lagi proses sekolah. Makanya ini ke depan saya akan masuk kampus untuk cari menggali potensi. Saya mau berjuang dengan kemuliaan. Nikah dengan istri yang soleh, suami soleh berkembang. Nanti membangun sekolahan yang kita rencanakan saat ini di ilir ini juga. Cuma usah di mana tempatnya, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk media dakwah. Ini semuanya pejuang-pejuangnya insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Palembang, di Palembang Kalau di tempat lain juga ada Palembang. Nanti ada nyebrang Palembang dua setengah jam di Bentok sana ada. Pangka ada. Insya Allah ada banyak kita program-program. Makanya kalau kita masuk kota, ketemu dengan mahasiswa, khususnya mahasiswa dari pondok dari apa dari fakultas dari IAIN, kami lebih berharap mereka untuk bisa bergabung nanti daripada orang yang tidak jelas, mending orang yang sudah kenal semacam ini. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Irhamna wa la tu'adzibna Mangsurna wa la takhdulna Wa'afina wa la tumritna Wa akrimna wa la tuhinna Wa atirna wa tuhtir alina Innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ya Allah Muliakan kami dengan ilmu yang manfaat ya Allah Muliakan kami dengan akidah yang korido ya Allah Jauhkan kami dari kesesatan ya Allah Kami mohon ya Allah Ampuni lidah kami ya Allah Ampuni anggota tubuh kami Ampuni hati kami ya Allah Semua yang ada di tempat ini ya Allah dari sekelompok kecil dari yang besar ya Allah jadikan mereka kelompok yang kau muliakan kelompok yang kau pilih ya Allah untuk menjadi pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah dengan akidah yang kuridho akidah ahli sunnati wal jamaatil ashariyati Ya Allah bersihkan hati kami dari segala macam penyakit dari dengki dari dendam dari riang. dan kami mohon ya Allah jaga kehormatan anak-anak kami semua ini ya Allah jaga kemuliaan mereka semua ya Allah di zaman yang rusak ini ya Allah jaga kehormatan mereka dan kelak jika tiba waktunya kirimkan kepada mereka pasangan orang-orang yang koridoi dengan akidah yang koridoi orang yang kau cintai menjadi sebab mereka menjadi dunia dan di akhirat dan jauhkan mereka semua dari terjerumus dalam hawa nafsu ya Allah Jauhkan mereka dari terjumus dalam kenistaan dan kehinaan Ya Allah Ya Allah engkau maha tahu siapa mereka Melihatkan dan jika ada di antara kami ini Ada yang pernah terpleset dalam kehinaan Zina atau mukantimah Mukantimah zina Hentikan dengan kasih sayangmu ya Allah Gantilah dengan yang halal ya Allah Hentikan dengan kasih sayangmu dan ampuni mereka Dan tutup aib mereka ya Allah Tutup aib mereka ya Allah Tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia Dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak tersiksa lagi Dan ya Allah mudahkan segala urusan orang tua mereka yang telah mengizinkan anak-anak mereka untuk menuntut ilmu agama di sini Allah. Ampuni orang tua mereka, guru-guru mereka dan ampuni kami semua dan guru-guru kami semua yang ada di sini Allah dimanapun mereka berada dan berikan kepada kami ya Allah istiqomah. Istiqomah dan lapangkan hati kami ya Allah dan jauhkan kami dari gampang tersinggung dan dendam dan kami mohon maaf kami mohon ampun ya Allah dan kami mohon ya Allah jika ada di antara yang datang ke tempat ini yang hatinya tersinggung rasanya tersinggung oleh apa yang kami sampaikan ya Allah maka kami mohon gantilah dengan kebahagiaan ya Allah gantilah dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat ya Allah sungguh kami tidak sengaja jika ada kalimat-kalimat ya Allah yang menyinggung perasaan mereka ya Allah ampuni kami dan angkat derajat mereka yang tersinggung dan gantilah dengan kelembutan hati ya Allah muliakan mereka di dunia akhirat ya Allah orang tua mereka dan mereka semua ya Allah lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah yang sakit sembuhkan yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang ya Allah dan kami mohon ya Allah Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat dengan akidah yang koridor ya Allah, akidah yang koridor ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khotimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Jadikan ya Allah saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia.